keberagamaan mereka. Nah, oleh karena itu tepatlah kiranya bagi kita untuk kemudian menyampaikan hendaknya seperti apa di dalam kita beragama. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa anzani Allah iyakum jami'an. Saya ambil eh, satu contoh perkara yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semisal dalam masalah makannya seseorang semisal yang memang di dalam e, seharinya misalnya kapasitas perutnya untuk menampung makanan dan minuman misalnya satu harinya mampu menampung 2 kg ya makanan dan juga minumannya total sehari semalam mampu menampung e, sebanyak 2 kilogram ini idealnya. Nah, kemudian dari uh, ukuran yang ideal ini tentunya nanti di sana ada ukuran yang berlebih dan ada ukuran yang kurang. Ya, misalnya ukuran yang masih bisa ditolerir oleh perut seorang tadi ya antara 1 kilo sampai 2 kilo lah. Kita ambil 1 kilo sampai 2 kilo. Nah kalau kemudian orang tadi di dalam seharinya makan sampai 3 kilo atau dia makan cuma setengah kilo maka pasti akan mengalami sesuatu yang tidak cocok tidak selaras dengan kemampuan perutnya dan bahkan bukan hanya terkait dengan masalah perut saja akan tapi bahkan Eh, ketika seseorang tadi makannya terlalu berlebih atau bahkan kemudian sangat kurang, maka juga akan bisa mempengaruhi kondisi fisik dan bahkan psikis seseorang tadi. Nah kita lihat orang-orang yang kemudian makannya kurang dari standar, ya kurang dari standar misalnya tadi antara 1 sampai 2 kilo, dia cuma makan semisal setengah kilo, maka dia akan mengalami gizi buruk ya akan mengalami gizi buruk. Yang memungkinkan juga nanti akan mudah terserang penyakit karena e, tidak memiliki kekebalan tubuh. Namun juga demikian ketika porsi makannya berlebih, maka akan muncul pula berbagai macam penyakit. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah memberikan warning peringatan kepada umatnya dengan semisal perkataan beliau ya awkamakol bahwa seburuk-buruk tempat ya seburuk-buruk tempat adalah perut yang dipenuhi dengan makanan ya perut yang dipenuhi dengan makanan kenapa demikian karena kata beliau hendaklah hendaklah seseorang makan itu eh, eh cukuplah sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya Nah kalau tidak bisa demikian maka hendaknya dia makan sepertiga eh, makanan untuk perutnya, sepertiga air untuk perutnya dan kemudian yang sepertiga lagi eh, itu untuk rongga udara. ini batas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Ya batas makan, batas maksimalnya itu adalah sepertiga makanan, sepertiga minuman dan kemudian sepertiga perutnya yang lain adalah untuk rongga udara. Inilah ideal. Ya, ya idealnya demikian. Nah, tentunya ideal seorang dan orang yang lain e, dalam masalah beratnya ini berbeda-beda. Ya, orang yang mungkin e, usus besarnya kecil berbeda dengan orang yang usus besarnya besar. Berbeda antara anak kecil dengan orang e, yang semisal umur antara 15 sampai 30-an tahun berbeda. Demikian juga kapasitas pun berbeda antara orang yang umurnya belasan tadi sampai sekitar 25-30 tahun dengan orang yang umurnya 50 tahun. Nah, maka masalah beratnya ini berbeda-beda. Akan tapi idealisnya yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah demikian, ya. Sepertiga makanan, sepertiga minuman dan kemudian sepertiga e, rongga perut itu adalah untuk udara. Nah, ketika kemudian seorang memenuhi perutnya dengan makanan, maka kata Rasulullah, ya, perut yang dipenuhi dengan makanan itu adalah seburuk-buruk tempatnya. Tidak ada tempat yang lebih yang lebih buruk kata beliau melebihi buruknya perut yang dipenuhi dengan makanan. Sehingga kita melihat ya dampak secara langsung orang yang perutnya penuh dengan makanan maka dirinya akan mengalami kesusahan ya nafas pun akan susah. Kenapa? Karena, apa? Karena yang uh, di dalam perut harusnya ada rongga untuk udara, dia penuhi dengan makanan. Jadi akan terengah-engah. Ini dampak langsung, dampak yang uh, agak panjang mungkin orang tadi kemudian akan mengalami berbagai macam penyakit, entah mungkin hipertensi, entah mungkin uh, kolesterol, ya, entah mungkin asam urat dan yang lainnya. Berbagai macam penyakit kemudian akan menyusulnya. Ya, ini satu contoh ya betapa bahwa masalah makan pun kemudian hendaknya seorang itu bisa pertengahan, tidak terlalu kurang dan juga tidak berlebih. Demikian juga masalah obat misalnya. Ya, ketika seorang dokter melihat satu pasien A, ya ini e, harusnya diberikan obat ya 0,03 untuk satu kali makan. 0,03 gram misalnya. Ya, ini cuma apa, untuk permisalan semata. Nah, inilah yang akan diperkirakan mampu berefek sehingga uh, penyakit yang dimiliki oleh seseorang itu akan bisa tersembuhkan. Nah, kalau kemudian orang tadi seharusnya sekali minum untuk 0,03 gram dan hanya diberikan ya 0,01 gram ataupun dia diberi 0,5 eh, gram maka ini akan keluar dari uh, ideal yang akan bisa menyebabkan orang tadi sembuh penyakitnya. Nah kebalikannya orang tadi bisa kalau kurang, ya kalau kurang maka akan memungkinkan mengakibatkan penyakit yang ada di dalam tubuh orang tadi apalagi berupa virus ya. Bisa saja kemudian virus tadi akan menjadi kebal, ya, imun, ya, akan menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena tidak mati dengan obat yang tidak standar tadi. Demikian juga ketika memberikan obatnya overdosis, maka akan muncullah dampak yang lain. Ya, berbagai macam dampak pun akan muncul. Mungkin eh, langsung eh, akan eh, mengalami penyakit yang lain, ya mungkin sakit perut, mungkin sakit kepala, mungkin alergi dan seterusnya. Ketika seorang dokter tadi memberikan resepnya overdosis. Dan begitulah secara umum bahwa yang paling bagus ya sesuatu itu adalah pertengahannya ya. Tidak berlebihan pun juga tidak kurang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semisal dalam ayat Al-Qur'an wakulu washrobu wala tusrifu. Ya makanlah, minumlah akan tapi jangan berlebihan. Allah perintahkan kepada kita untuk makan. Kenapa? Karena kalau kita tidak makan ya secara hukum kausalitas sebab akibat maka tubuh kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Ya tidak memiliki kekuatan untuk beraktivitas. Dan bahkan mungkin lama-kelamaan akan e, mengalami sakit dan kemudian meninggal ya kalau seorang tidak makan. Ini satu hal yang Pasti. Ya, secara ilmu e, kedokteran demikian. Ya, kecuali kalau namanya e, atas izin Allah ya keluar dari hukum asal maka ini pun ya, segala sesuatu akan bisa terjadi. Tapi hukum asal adalah demikian. Namun 200 ribu dan janganlah kalian makan dengan berlebihan. Yang ini akan memunculkan berbagai macam e, penyakit. Nah, Demikian pula dalam masalah beragama. Ya, dalam masalah beragama. Yang mana ketika kita beragama hendaknya juga pertengahan. Ya, tidak menyepelekan, tidak meremehkan, namun juga tidak berlebih-lebihan. Yang Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan di dalam beragama. di ya. Tidaklah seorang itu berlebih-lebihan di dalam beragama kecuali akan, eh, dirinya akan membinasakan dirinya sendiri. Nah, di dalam masalah e, berlebihan dan menyepelekan ini ada istilah yang sering digunakan oleh para ulama. Yaitu apa? Yang pertama yang disebut dengan berlebih-lebihan di dalam beragama itu disebut dengan ifrat ya ataupun hulu ya ifrat ataupun hulu yaitu maknanya adalah berlebih lebihan. Dan sebaliknya yaitu menyepelekan ya disebut dengan tafrit, ya disebut dengan tafrit, ini menyepelekan ya kalau di dalam e, bahasa Indonesia juga disebut dengan istilah bersambalewa ya menyepelekan meremehkan padahal Allah Subhanahu wa taala ya melarang kita semuanya untuk berlebih-lebihan di dalam beragama. Bahkan eh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kutip beliau yang mungil dan syarat dengan makna yaitu iktidak suratul mustaqim mukhalifatu ashabil jahim beliau menyebut menyebutkan bahwa awal penyelewengan seseorang di dalam beragama adalah al-ghulu fiddin. Ya, al-ghulu fiddin itu berlebih-lebihan di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171 pun mengingatkan e, Bani Israel. Nah, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan Bani Israel dan kemudian beliau Allah mencantumkan di dalam Al-Quran ini supaya kita juga kaum muslimin mengambil pelajaran. Artinya bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Bani Israel ini karena sudah dijas, dibenarkan oleh Al-Quran maka kita pun berarti juga hendaknya melakukan apa yang Allah nasihatkan kepada Bani Israel yang ini juga berarti merupakan nasihat bagi kita semuanya. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasatun intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai sekalian ahli kitab. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan janganlah kalian berucap atas Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar. Maka di dalam potongan ayat yang awal ini Allah memperingatkan orang-orang ahli kitab dari kalangan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi agar jangan sampai berlebih-lebihan di dalam beragama. Dan janganlah kalian berkata-kata atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh menisbahkan satu permasalahan, satu perkara agama atas nama Allah manakala itu tidak tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga tidak tercantum di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini bagi kita. Ya, adapun bagi Alkitab tentunya adalah kitab yang Allah turunkan kepada mereka itu sebagai parameternya. Ya, adapun bagi kita kaum muslimin parameternya adalah dua itu Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan hanya saja Al-Masih Isa ibnu Maryam itu adalah Rasulullah, ya, Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatu alqaha ila Maryam dan kalimah Allah Subhanahu wa taala yang dilemparkan kepada Maryam. Maka ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah. Maka dalam hal ini Allah mengatakan Isa adalah Rasulullah, ya bukan ibnullah akan tapi Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mana penciptaan Isa bin Maryam ini sebagaimana penciptaan Adam alaihissalam. Itu Allah Subhanahu wa taala ya, melemparkan ucapannya, ya, mengeluarkan ucapannya dan dilemparkan kepada Maryam, ya, ke perut ibunda Maryam. Maka apa susahnya Allah menciptakan Isa? Karena Allah juga telah menciptakan Adam sebelumnya dari sesuatu yang tidak ada. Maka tidaklah kemudian kita heran kalau ada seorang yang hamil dan kemudian tidak disetubuhi oleh laki karena apa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan juga roh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau kemudian Allah memberikan semua ruh kepada para makhluknya, ini tanpa menggunakan uh, waruhum minah, maka ini di dalam ayat ini Allah ingin menunjukkan bahwa maksudnya Isa bukanlah anak Allah akan tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa alaihissalam dengan memberikan mukjizatnya satu di antaranya adalah menyebutkan ya roh yang ada pada Nabi Isa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua ruh adalah dari Allah. Ya, yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga pesan Allah wala taqulu salasah dan janganlah kalian menyatakan bahwasanya Tuhan itu jumlahnya adalah tiga. Dan Isa merupakan satu oknum dari tiga Tuhan. Jangan mengatakan demikian intahu khairul lakum dan berhentilah ya karena dengan berhenti ini akan lebih baik bagi kalian artinya apa ketika kalian nekat tidak mau berhenti dari mengatakan bahwa Isa adalah salisut salasa satu di antara oknum Tuhan yang tiga berarti ini adalah keburukan keburukan dan keburukan yang akan senantiasa mereka lakukan Innamallahu ilahu wahid hanya saja Allah itu adalah sesembahan yang esa tidak ada ya sesembahan selain Allah yang berhak untuk disembah. Subhanahu ayyakuna lahu walad dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak. Kenapa maksudnya Allah dari memiliki anak? Karena lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kita yang tinggal di bumi ini sungguh sesuatu yang sangat kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar bumi di sana masih banyak sekali planet-planet yang begitu besar, jauh lebih besar daripada bumi. Maka kita ini sebenarnya sangat kecil ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya Allah dari memiliki anak yang sangat kecil seperti Isa bin Maryam. Dan Allah maksudnya Allah tidak memiliki anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak dan uh, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Lahu ma fis samawati wa fil ard dan apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila dan uh, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Maka jelas sekali di dalam ayat ini dan di dalam banyak ayat yang lain ya Allah menegaskan uh, bahwa kita tidak boleh ya gulu termasuk satu di antaranya kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidaklah memungkiri bahasanya mereka ya mereka memiliki kemuliaan, kita tidak pungkiri. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh kemudian uh, sebagai bentuk pemuliaan kita, penghormatan kita kepada mereka, kemudian kita uh, sejajarkan seorang yang dimuliakan Allah sebagai utusannya, kita samakan, kita sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Katsir rahimahullah taala kemudian memberikan komentar terkait dengan masalah ini yanha ta'ala ahlal kitabi 'anil ghulubi wal iqra'. Allah Azza wa Jalla Allah Ta'ala melarang ahli kitab ya un, uh, dari sifat ghulu berlebihan dan memberikan gelaran-gelaran yang melampaui batas sebagai seorang manusia. Dan hal ini banyak sekali didapatkan di dalam kalangan orang-orang Nasrani. Di mana mereka innahu tazawajul hatta fi Isa hatta rafa'uhu faqal manzilati lati a'tahu Allahu iyyahu. Ya. Sampai-sampai kemudian mereka menjadikan Isa al-Masih ibnu Maryam sebagai ilah. Sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka menyembah Isa bin Maryam sebagaimana mereka menyembah Allahu azza wa jalla. Bahkan kalau kita lihat dalam prakteknya mereka lebih memuliakan Isa bin Maryam. Ya, lebih memuliakan, lebih meng, uh, lebih menghormati kepada Isa bin Maryam. Ya. sesebutan seseputan yang senantiasa uh, muncul dari lisan mereka lebih uh, banyak mereka tujukan kepada Isa bin Maryam ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka ini sudah melebih-lebihkan Isa bin Maryam ya melebihi bukan hanya melebihi batas dirinya sebagai seorang makhluk akan tapi bahkan menempatkan dirinya di atas Allah Azza wa Jalla. dan billah kita tentunya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat dan sikap yang melampaui batas yang dilakukan oleh orang-orang eh, ahli kitab tersebut. Di mana lebih-lebih lagi adalah orang-orang jahil di kalangan mereka, ya orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang bawahan di tengah-tengah mereka yaitu orang-orang ahli kitab. Ya, khususnya adalah orang-orang Nasrani. Bahkan keadaan kesalahan mereka diperburuk lagi dengan menjadikan ya bukan hanya Isa bin Maryam sebagai sesembahan mereka, bahkan mereka menjadikan para eh, ulama-ulama uh, ulama -ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Azza wa Jalla berfirman, Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dan ulama-ulama mereka ya sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan? Yaitu diangkatnya lah menjadi sesembahan betulan, yaitu mereka menyembah, e, melakukan ibadah, berbagai macam ibadah ditujukan kepada Isa bin Maryam. Nah, kemudian bagaimana mereka orang-orang awamnya melakukan Eh, penyimpangan dalam masalah uluhiyah ini. Bahkan Allah katakan tadi mereka menjadikan para pemimpin mereka, para ulama mereka, para tokoh mereka menjadi sesembahan-sembahan selain Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuknya? Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada Adi bin Hatim ya kepada Adi bin Hatim. Dan kemudian Adi bin Hatim ketika mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayat ini, maka kemudian beliau menyanggah, Rasulullah tidak, kami tidak menjadikan e, para rahib kami, para pendeta kami, ya para pemimpin kami, para uh, ulama kami sebagai rob-rob tidak. Kami tidak menyembah mereka. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Adi bin Hatim, "Bukankah mereka mengikuti ya, apa yang perkara yang halal dan diharamkan oleh para ulama mereka. Mereka meng, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka setuju dengan para ulama mereka. Maka Adi mengatakan, "Iya benar. Itulah ya. Itulah bentuk dari mereka telah mengangkat para ulama-ulamanya menjadi arbaba min dunillah. Ya, rob-rob sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini pula kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesuatu dikatakan sebagai sesembahan tidak mesti kemudian kita berdiri di depannya, sujud di depannya, ya memuja di depan tidak. Ya bahkan menurut Rasulullah tadi ketika kita mentaati ucapan-ucapan dari para ulama yang mereka berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti kita telah menjadikan dirinya sebagai Rob selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata apa yang menimpa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan mereka. Ini juga ditiru oleh orang-orang muslim. Yang dalam eh, banyak hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, latattabi'anna sunana man kana qablakum khatwal khut dati bil khuddah hatta law dakhalu rodopin dabbin la dakhaltumuhu sungguh kalian akan mengikuti milah agama orang-orang yang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dalam uh, redaksi yang lain dikatakan seperti satu anak panah dengan anak panah yang lainnya. Sangat-sangat mirip. Sampai-sampai pun seandainya mereka orang-orang ahli kitab masuk ke dalam lubang buaya, kaum muslimin pun akan mengikutinya. Padahal lubang buaya ini sangat kecil. Tidak mungkin manusia akan bisa masuk ke sana. Namun seandainya orang-orang Yahudi itu berusaha memasukinya, orang-orang Nasrani berusaha memasukinya, kaum muslimin pun akan meniru-nirunya. Sebegitu tingginya ya taklidnya kaum muslimin kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Sampai pun dalam perkara-perkara yang secara akal sehat mustahil itu pun kaum muslimin akan menirunya. Nah, kemudian ternyata sebagian dari kaum muslimin ini juga ada yang mencontoh-contoh apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Satu ketika ada ucapan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau disanjung-sanjung wahai sayyidi wahai ibnu sayyidi wahai penghuluku wahai anak dari penghuluku dan berbagai macam sanjungan-sanjungan Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidaklah kemudian merasa senang. Akan tapi bahkan kemudian beliau menampakkan ketidaksukaannya. Sehingga beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya adalah hadis yang sahih dan juga diluatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Beliau mengatakan, "La tutruni kama rotin nasoro Isa bin Maryam. Fa ma ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjung kami. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung, memuliakan, mengagung-agungkan Isa bin Maryam. Maka hanya saja aku adalah seorang hamba. Oleh karena itu katakanlah, ucapkanlah, Aku adalah Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian juga yang diriwayatkan dari Ali bin al-Madini, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri demikian juga. Dan lafadznya adalah redaksinya adalah Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Hanya saja aku seorang hamba. Oleh karena itu ucapkanlah ya hamba Allah dan Rasulnya. Demikian juga yang disampaikan oleh Al-Bukhari dari sahabat uh, eh, Al-Humaidi. Ya, Al-Humaidi. Ya, artinya ada beberapa orang yang tidak disebut oleh Imam Bukhari. Dari Sufyan Ibn Uyainah, dari Az-Zuhri, dan ini merupakan lafaz Az-Zuhri, "Fa inna ana 'abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Hanya saja aku adalah seorang hamba, oleh karena itu ucapkanlah ya untuk e, memanggil diriku dengan abduhu wa rasuluh. Aku adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebetulnya ya Abdullah, Abdullah wa rasuluh ini merupakan ucapan yang paling mulia yang paling mulia. Kenapa? Karena ketika beliau merintahkan aku adalah Abdullah ya, sebagai hamba Allah dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan alam semesta ini seluruhnya, yang mengaturnya, yang memberikan rezeki di, ya, kepada para makhluknya. Allah zat yang segala-galanya. Dan kalau kemudian kita menisbahkan penghambaan kita kepada zat yang semacam ini, ini tentunya adalah Eh, bentuk pemuliaan ya bentuk pemuliaan bukan kemudian merendahkan sebetulnya kenapa karena sebagian manusia ada yang lebih suka menghambakan dirinya kepada orang lain kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ini adalah satu sifat yang sangat buruk ya. seperti pada zaman Rasul ada Abdul Uzza ya, dan semacamnya Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita Walatakun Allah ilal haq. Janganlah kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali ya, perkataan yang hak, perkataan yang benar. Artinya kita tidak boleh berdusta atas nama Allah, mengatakan ini adalah dari Allah, ini adalah dari Rasulullah sementara Allah tidak mengatakan demikian, Rasul pun juga tidak mengatakan demikian. Yang ini telah Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran ya, ayatnya kurang lebih 70 7 78 ataupun sekitar itu. Allah mengatakan fawailul lil ladina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Celakalah orang-orang yang mereka menulis ya, kata-kata ya, dengan tangan-tangan mereka sendiri dan kemudian mereka mengatakan hada min indillah ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala padahal itu merupakan ucapan dirinya perbuatan dirinya liyashtaru bihi samanan qalila. Karena menginginkan ya, balasan yang sangat sedikit, harga yang sangat murah kalau dibandingkan dengan harga akhirat. Hanya dalam rangka untuk meraih keuntungan keduniaan. Rela berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini satu perkara yang sungguh sangat dilarang di dalam agama kita. sebagaimana kedustaan-kedustaan ya dari kalangan ahli kitab yang mengatakan Isa adalah anak Allah, Uzair adalah ibnu Allah, anak Allah. Ini adalah kedustaan yang sangat-sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala ya Allah tidak pernah mengatakannya. Bahkan dari kalangan Syiah ketika itu pernah akan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai tuhannya. Mereka mengangkat yaitu rombongan Abdul bin Sabah menyatakan bahasanya Ali adalah Tuhan. Namun kemudian Ali murka dan e, menghukum mereka dengan hukum bakar. Ya, kecuali beberapa orang di antaranya adalah juga Abdullah bin Sabah pendiri Syiah yang ketika itu dia malah lari menyelamatkan diri dan kemudian bawahannya lah yang menjadi korbannya. Dan juga demikian yang kita lihat di dalam beragama. Ya. Kita melihat sebagian dari kaum muslimin mereka begitu mengkultuskan dengan makhluk Allah. Ya, mengkultuskan Allah dengan makhluknya. Ya, mengkultuskan makhluk disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya apapun yang dia ucapkan, udah dia e, mengatakan pasti benarnya. Padahal tidak ada seorang pun yang seluruh ucapannya benar. Pasti ada kesalahannya. Ya, dalam rangka bersikap gulu kepada seseorang tadi. Ya, seluruh ini dianggap sebagai kebenaran. Dan setiap orang yang menyelisihi pendapat gurunya, sehnya, ustadznya, ya, kiainya, maka dianggap orang yang menyimpang. Padahal tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa si ustaz tadi, si kiai tadi, si fulan tadi, si syekh tadi adalah orang yang maksum. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala yang beliau adalah satu di antara eh, tabi'ut tabi'i pernah mengatakan, "Kullun yu'khadhu wa yutrak." Ya, yang namanya ucapan manusia maka bisa diambil dan bisa dibuang. Diambil yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dibuang yang memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu pada masa seorang Ad-Ba'ud Tabi'i. Ya kalau kita banding dengan masa kita yang sangat jauh, maka bagaimana lagi? Tentunya akan lebih banyak lagi kesalahan. Kesalahan berucap yang dilakukan oleh manusia. Maka sungguh tidak tepat lagi kalau kemudian dewasa ini kita yang mengkultuskan seseorang. Dia pasrahkan seluruh agamanya kepada dirinya, udah pasti benar lah. Ini satu di antara bentuk yang sangat e, disayangkan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sikapnya yang hulu maka orang-orang ahli kitab ya, dianggap sebagai orang yang kafir. Di antaranya Allah berfirman, "Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu oknum di antara tiga oknum Tuhan yang disembah. Ataupun firman Allah laqad kafara alladziina qalu innal uh, innallahu wa Isa bin Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Dan ini kenyataan orang-orang yang beragama Nasrani mereka lebih fokus untuk menyembah Isa bin Maryam ketimbang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya bahwa eh, berlebih-lebihan dan bersambalewa, menyepelekan, meremehkan di dalam beragama ini bisa tidak bisa terjadi di dalam beberapa perkara. Yang pertama, bisa terjadi di dalam masalah akidah. dalam masalah ibadah. Dalam hal ini pun ada dua penjelasan. Yang pertama, mengerjakan ibadah yang memang disyariatkan, namun di dalam pelaksanaannya melampaui batas. Seperti seseorang yang dia melakukan kiamulail. Kiamulail disyariatkan dan bahkan merupakan satu di antara amal yang sangat mulia. Namun kemudian orang tadi tidak mencontoh Rasulullah. Melampaui apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Semisal orang tadi kemudian sepanjang malam dia mulai tidak tidur di malam tersebut. Ataupun orang yang mereka berpuasa dan tidak pernah berbuka. Sepanjang tahun berpuasa. Padahal ini dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. La sauma somul abad. Tidak ada puasa, puasa yang kekal abadi, yaitu tidak ada e, berhentinya. Dan juga seseorang yang dalam rangka ingin menyempurnakan ketakwaannya, keagamaannya, kemudian tidak mau menikah. Ini berlebih-lebihan. Ini berlebih-lebihan di dalam beragama. Hal ini pernah terjadi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau menyampaikan satu hadis yang sahih bahwa di masa Rasulullah SAW ada tiga orang yang mendatangi sebagian dari rumah istri Rasulullah SAW. Maka kemudian tiga orang sahabat ini bertanya kepada istri Rasulullah tentang bagaimana ibadah Rasulullah di rumahnya. Nah kemudian setelah mendapatkan jawaban tiga orang tadi menyampaikan eh, masing-masing menyampaikan komitmennya. Rasulullah ya, Rasulullah yang sedemikian hebatnya telah diampunkan dosa-dosanya baik yang lalu ataupun yang akan datang. Namun seperti itu hebatnya salat beliau. Maka kita ini ya tidak ada apa ya kalau dibanding dengan Rasulullah. Kita tidak ada jaminan. Oleh karena itu kita harus berlebih di dalam menjalankan agama kata tiga orang tadi. Maka orang yang pertama berkomitmen untuk sholat sepanjang malam. Orang yang berdua, eh, kedua berkomitmen untuk puasa sepanjang tahun. Yang ketiga berkomitmen untuk tidak melakukan pernikahan. Maka kemudian bincang-bincang tiga orang ini dilaporkan oleh istri Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Maka beliau langsung keluar mengumpulkan manusia dan berpidato di hadapan mereka. Ya. Saya mengatakan, Antumul ladhi kultum kata wa kada. Kaliankah yang telah mengatakan demikian, demikian, dan demikian? Maka tiga orang sahabat tadi mengatakan, Naam, Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Ya kamilah yang telah mengucapkannya. Maka kemudian beliau mengatakan amma wallahi demi Allah la ahsyakum indallah wa atqakum lahu bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kalian. Dan aku adalah orang yang ber, paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian. Walakinni usolli al-laila wa arkudu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju nisa. Akan tetapi aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian namun aku kalau malam hari itu ya sholat namun juga tidur. Kalau siang ya aku terkadang puasa namun juga terkadang aku tidak berpuasa. Dan aku pun juga memperistri sekian banyak istri. Maka dengan demikian bahwa tidur seorang di malam hari tidak puasanya di siang hari yang kadang-kadang juga puasa dan kemudian memiliki istri yang banyak, maka ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai bentuk kekurang takwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai bentuk kekurangannya di dalam beragama. Tidak bisa. Kenapa Rasul katakan demikian? Aku adalah orang yang paling bertakwa, kepada Allah ketimbang kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian. Namun beliau juga tidur, beliau juga kadang tidak berpuasa, namun eh, eh, beliau juga terkadang eh, bahkan beliau memperistri banyak perempuan. Nah maka konsep ya, kependetaan ini tidak boleh ditiru oleh kaum muslimin. Orang muslim yang menginginkan ketakwaannya tinggi, tidak harus kemudian membujang. Kenapa? Karena justru dengan menikah ini akan semakin terbuka, terpampang sangat lebar di hadapannya jalan-jalan untuk menuju kepada ketakwaan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengerjakan ibadah yang memang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti seorang yang gulu memberat-beratkan diri seperti tidak mau makan. Ya, kecuali hanya nasi putih misalnya. Ini tidak ada contohnya. Ataupun seorang yang ingin bertapa dengan tidak makan, tidak minum eh, selama sepekankah ataupun 40 hari kah, maka ini tidak ada tuntunannya. Rasulullah yang bertapa di Hua, di Hua Hiro, maka beliau juga membawa bekal. Namun sebagian kaum muslimin ada yang melakukan seperti itu, poso mutih misalnya, dia hanya makan nasi putih semata. Maka yang paling tepat yang disebut dengan e, tawasud di dalam beragama, pertengahan di dalam beragama adalah seseorang itu menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu semuanya adalah syariat yang pertengahan. Tidak ada yang berlebihan. Maka kemudian untuk berlebihan kita tidak boleh menafsiri sendiri. Ada seorang yang memelihara jenggot, walah udahlah anda ini jangan berlebihan di dalam beragama. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena jenggot merupakan syarat Islam. Ya anda ini, ya Islam, ya Islam lah, tapi tidak usah kemudian Eh, terlalu fanatik seperti itu. Kenapa yang lelaki kok mesti celananya di atas mata kaki? Tidak boleh kita mengatakan itu dikatakan sebagai orang yang gulu. Kenapa? Karena itu adalah tuntunan Rasulullah SAW. Ya, maka bahwa parameter kapan suatu syarat itu dikatakan sebagai syarat yang tawasud itu manakala bersesuaian dengan ya, dalil Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian pembahasan yang kedua itu mengenai sikap menggampangkan urusan agama. Ya, sikap menggampangkan urusan agama. Ya, apa namanya sekarang ini banyak orang mengaku agama Islam, tapi kalau diajak sholat tidak mau dan mengatakan wah yang yang penting itu iling lah Ya, sholat itu kan dalam rangka untuk ngiling-ngiling Allah. Maka saya tidak sholat pun tidak mengapa saya sudah iring sama Allah. Tidak bisa seperti itu. Karena sholat memang betul untuk mengingat Allah. Namun bahwasanya untuk mengingat Allah ini ada tata caranya tersendiri. Yang ini harus kita perhatikan. Ada orang yang juga taksir, ya, meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Eh, contohnya ketika seseorang ya menggampangkan Islam ini hanya membatasi dalam masalah-masalah tertentu. Ada orang, ada kelompok sekarang ini ya alhamdulillah sudah dibubar oleh pemerintah. Mereka mencanangkan yang penting orang itu memiliki akhlak yang mulia. Tidak sholat, tidak apa-apa, tidak haji, tidak apa-apa. Tidak zakat, tidak apa, apa yang penting pokoknya baik sama manusia. Ya, sehingga eh, agama ini fokusnya awalnya adalah dalam gerakan sosial. Memberikan bantuan-bantuannya dan seterusnya. Itulah agama, hakikat agama katanya. Maka tidak boleh juga demikian. Ini adalah meremehkan, menggambarkan agama. Takwa itu yang pentingnya di dalam hati kita. Ya Rasulullah katakan at-taqwa huna, takwa itu ada di dalam dada. Maka tidak usahlah kita kemudian berlebih-lebihan dalam beragama. Tidak perlulah kita sholat jamaah ya, sholat ya sholat di rumah saja cukup. Tidak perlu kemudian kita uh, menampakkan di dalam kita beragama, entah mungkin dengan wujud jenggot ya, yang sebagian uh, ataupun ada ada salah satu di antara penganut Islam ini mengatakan orang itu sepanjang, eh, semakin panjang cukupnya maka semakin bodoh. Ini orang yang taksir. Meremehkan permasalahan agama. Maka hendaknya kita di dalam beragama adalah bersikap tawasut, Tidak berlebihan namun juga tidak meremehkan. Ya, agar kita bisa memiliki sikap pertengahan di dalam beragama, maka yang pertama beribadahlah sesuai dengan tuntunan ya di dalam kita beribadah sesuai dengan tuntunan ini sebagaimana yang kita sampaikan di muka tadi bahwasanya yang disebut dengan e, pertengahan di dalam beragama adalah kita berpegang kepada dalil ya berpegang kepada dalil karena itulah tawasud yang sesungguhnya karena sungguh orang yang beramal dan amalnya tidak didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah maka akan tertolak Allah e, Rasulullah mengatakan Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal ibadah dan tidak ada perintahnya dari kami maka amalannya tertolak. Kemudian yang kedua, janganlah melakukan kegiatan yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain tanpa sebab yang syar'i. Ya, kenapa dikasih batasan eh, karena sebab yang syar'i? Karena ada perkara-perkara yang membahayakan nyawa, membahayakan kehormatan, membahayakan e, jasadnya dan seterusnya, namun itu diperintahkan. Seperti syariat jihad. Ya, syariat jihad ini sudah pasti akan membawa berbagai macam dampak negatif. Akan tapi itu karena diperintahkan maka e, tidak bisa kita anggap sebagai satu hal yang terlarang. Yang ketiga, jauhilah prinsip hidup kerahiban, ya rohib yaitu orang yang membujang. Kita tidak boleh kemudian membujang. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan di muka tadi untuk mencapai puncak ketakwaan kepada Allah maka tidak harus dengan membujang dan bahkan tidak boleh dengan membujang. Ya, tidak boleh dengan membujang sebagaimana agama e, Nasrani yang mereka ada para pastor-pastor itu yang mereka membujang. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah demikianlah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bisa kita pahami dan kemudian bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan. Tayyib. Alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan pembahasan dari Ustaz Abu Salman Hafidahullah Ta'ala dalam bedah buletin atau tauhid dengan tema pertengahan dalam agama. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada sesi pertanyaan. Alhamdulillah telah masuk kepada redaksi kami satu pertanyaan dari Al-Akhfulan kebetulan tidak disebutkan namanya di sini. Beliau mempunyai pertanyaan Ustadz, mungkin berkaitan dengan masalah ketika beramal tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, atau bid'ah. Beliau bertanya, Ustaz apa hukum minum atau makan hidangan atau snack yang diberikan dalam acara-acara bid'ah yang umum dalam masyarakat? Lalu berlanjut dari pertanyaan tersebut, bagaimana cara terbaik kita dalam suatu kumpulan masyarakat untuk menyikapi acara-acara seperti ini Ustadz. Agar kita tetap diterima dalam masyarakat dan juga kita tetap berpegang teguh dalam pendirian kita. Tafadul Ustaz. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaan yang Anda berikan. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Eh, memang sering terjadi di tengah masyarakat kita uh, berbagai macam acara-acara yang tidak sesuai dengan tuntunan. Dan kemudian dalam rangka untuk memeriahkan acara tersebut ya disuguhkanlah berbagai macam hidangan. Ya mungkin entah snack sampai kemudian juga nasi dan yang semacamnya. Nasi lauk pauknya dan semacamnya. Maka bagaimana kita menyikapi keadaan yang demikian? agar kita tidak kemudian putus dengan masyarakat namun kita tetap teguh pendirian. Maka yang pertama bahwa makanan-makanan yang mereka hidangkan itu pada dasarnya adalah halal sebagaimana prinsip masalah makanan. Ya, prinsip masalah makanan asalnya adalah boleh ataupun halal. Kecuali makanan-makanan yang disuguhkan tersebut mengandung makanan-makanan yang haram ya mengandung unsur-unsur yang haram. Ya mungkin e, ada orang menghidangkan makanan kepada kita akan tapi makanannya misalnya dagingnya adalah daging anjing ataupun daging babi maka haram tidak boleh kita makan. Atau di sana wujudnya adalah makanan yang haram akan tapi hakikatnya e, wujudnya adalah makanan yang halal akan tapi hakikatnya haram. Seperti apa ada orang yang e, menyuguhkan memberikan makanan kepada kita dengan e, daging kambing, daging sapi ataupun yang semacamnya, daging ayam. Namun kemudian makanan ini yang pada dasarnya adalah halal bisa menjadi haram kalau tata cara e, menyembelihnya adalah dengan tata cara yang haram. Tata cara yang haram semisal dengan mencekiknya, tidak mengalirkan darah makanya haram. Ataupun e, tata cara yang haram adalah ketika seseorang menyembelih binatangnya tadi tidak ditujukan kepada Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah, ma harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi." Ya, hanya saja Allah mengharamkan kepada kalian eh, bangkai kemudian darah kemudian hingzir dan binatang-binatang yang meskipun dia adalah bintang yang halal akan tapi ketika menyembelihnya disebut-sebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang tadi menyembelih karena ingin bangun rumah. Maka kemudian dia sembelih dalam rangka untuk eh, apa namanya? untuk sesaji kepada se, eh, sesuatu yang diperkirakan menunggu rumah tadi ataupun ke, ketika seorang kontraktor ingin membangun jembatan. Ya, kemudian dirinya pun nyembelih lima ekor kerbau misalnya. Dan kemudian kepalanya ditanam di sana dalam rangka untuk mohon keselamatan. Ya. Maka ini diantara eh, jenis-jenis uh, makanan yang haram yang meskipun pada dasarnya adalah halal karena uh, karena tata cara yang salah yaitu dia sembelih dalam rangka untuk dipersembahkan kepada selain Allah maka menjadilah makanan yang haram. Adapun kemudian makanan-makanan tersebut adalah makanan yang biasa tidak ada unsur dagingnya, tidak ada apa maksudnya unsur daging yang dari binatang yang diharamkan eh, maka pada dasarnya adalah halal untuk dimakan. Ya, wallahu taala alam. Tayyib, Alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan jawaban serta kajian yang dibawakan oleh beliau Ustaz Abu Salman Hafidahullah Ta'ala. Sebagai penutup, marilah kita mendengarkan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Al Ustaz pada malam hari ini. Tafadul Ustaz. Ya, taib. Jazakumullah khairan. Uh, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ala dari apa yang kita sampaikan di muka tadi kita ambil satu kesimpulan bahwa apa yang disebut dengan tawasud di dalam beragama, pertengahan di dalam beragama adalah e, wujud dari berpegang teguhnya seseorang kepada dalil. Al-Quran was sunnah tentunya dengan pemahaman yang benar. Ya, tentunya adalah dengan pemahaman yang benar, tidak dengan pemahaman yang salah. Ya. Karena banyak di antara orang-orang yang hulu, yang e, mereka adalah orang saudara kita kaum muslimin, yang hulu di dalam beragama dalilnya sama namun cara pemahaminya berbeda ya semisal Allah merintahkan kepada kita untuk berjihad Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berjihad namun kemudian bagaimana tata cara jihadnya kapan kita harus berjihad tidak menggunakan cara pemahaman yang benar maka kemudian seorang sembarangan memaknai jihad sampai pun orang yang bunuh diri dengan uh, misalnya meletuskan bahan peledak yang dia gendong di eh, dalam bis misalnya ataupun di keramaian orang misalnya di mall dan semacamnya dianggap sebagai satu tindakan jihad. Ini satu di antara bentuk e, eh, berlebihan di dalam beragama. Ya. Maka tawasud di dalam beragama adalah e, berpegang kepada dalil. Ya, berpegang kepada dalil dengan cara pemahaman dalil tersebut dengan cara yang sebenar-benarnya. Ya, demikian e, mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.